astaghfirullahaladzim wali arwahil muslimin ya Allah kula nyuwun ngapunten kangge kula piyambak lan kangge tiyang sepah kalih kula lan kangge sedaya arwahipun tiyang Islam utamanipun Mbah Haji Muhammad Zaini lan Mbah Haji dari Aton dan semua keluarga Sohibul Hajah. Mungkin-mungkin Allah ijabahkan amin Allahumma amin. tiang gesang menggunakan datang tiang pejina meniku kadang-kadang ono sing saking pintere mbok piye Nanti muni iku bid'ah iku ono ono ora ngoten niku saking pintere tak iki tak tau ngaji Quran ngaji tapi karena wal asri tok modal terus e. nek daerah ngaji tekan والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان adalah orang-orang yang datang setelah generasi para sahabat Muhajirin dan Ansar adalah panjenengan semua kita ini tidak generasi sahabat Muhajirin dan tidak generasi sahabat Ansar. Iya. mereka datang di tempatnya Mbah Haji Muhammad Zaini di sana orang main toh ya quluna rabbana ufirana mereka mohon diampuni oleh Allah Ya Allah, saat turungi mohon diampunkan, saat turungi didoani dengan kusnafi, lajeng ono tahlilan di sini, ono zikir di sini, ya, ini wasilah ijabah doa. Yaquluna rabbana firlana mereka pun Allah ampunilah dosa-dosa kita wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman dan dosa-dosa orang yang telah mendalui kita seiman seagama dan niki nyuwun ke mafirat dateng Mbah Zaini kalih Mbah dari Atun lu ngono kok soben ah lu kepiye wis ngaji jan pinter nanya, ngaji terus kan kono ada. nah Ambon mugi-mugi mawon kami wasalah doa panjenengan Mbah Zaini Mbah Darya tenang keluarga kita sedaya ing wonten alam kubur mugi-mugi pembaringi nuzul rahmal maghfirah sehingga alam kuburipun jembarlan padang dados rawatan mirriyil jinan Allah amin para sami kami nuwun Malam ini adalah malam yang ke-21 bulan pertama. Sampeyan sing ngerti niku bulan pertama nggih Januari nggih. Iku ora Nasrani nggih. Bulan pertama Islam itu Muharram. Malam ini adalah malam ke-21 bulan pertama tahun 1438 Hijriah. Kalau niku anu ngangen-ngangen wong Islam sak donya nyanyo. Kadene kan diberi iku mesti apa tahun wong Nasrani. Mesti kuwi gini iki Oktober, ngono November, Desember 2007 mesti apa liku mesti gumun ya, aku. Nek taune aku apa? kok gumun aku. Allah <laughs> petingkah kafir bimillah lakum dinukum waliyadin Lah ngaru-ngaru Al-Quran Maidah 51 pembohongan rakyat eh tadi kafir harbi korok ya mbah <laughs> karena kafir harbi kan lakum dinukum walia ya, dinukum tiar tidak mengganggu dan mengganggu kehormatan orang Islam tadi kafir harbi bahaya itu <laughs> ya, jadi kafir harbi lalu mengantisipasi Udah jenengan kok bener Oh, aku kusiah tapi oknum oh, aku nanti ngono <laughs> <laughs> ya mimpi aku guru <laughs> ya mengejar harta dan kebanggaan kok nanti kayak ngono ya Allah Rama Luisi Dibio kalau kalau pripun ya berarti dengan iku lagi istilah nentu hidayah lagi lagi lagi bingung iku aku ngono ya orang-orang <laughs> pernah ya kita semua kerja seperti itu oknum nih ya Allah melu istin kula nanti nah kalau orang Islam tahu pergantian tahun sanatan masehiyatan di bahasa Arab cowok-cowok masehi masehi <laughs> nasrani ta ora ya mesti Orang apa-apa cuma saya keberangkatan tahun diri malah apa ini tahun biru ini sewu petang atas tahun puluh walu ya hijriah itu ya dina kulalin lah ya ini gak ada apa-apa agar agar syariat melaku mawar itu banget ya Allah Bapak-bapak sesi mawon di mana lebih sering mengalami pergantian tahun berarti lebih dekat kepulangan kita ke rumah masa depan mana balik papan nopo suka bumi balik papan nopo suka bumi kalau balik papan itu di Kalimantan Timur dan suka Jawa Barat nah, terjadi ini Bapak Abri itu pengalaman jajakan dindi ini enggak Pak jadi lebih banyak menangi pergantian tahun ke Hijriah ke Masihiyah berarti lebih dekat dengan kepulangan kita ke rumah masa depan ulama itu mengatakan kalau mau tukar? sunwa kullu nasi syaribuhu والقبر باب وكل الناس داخله Al-mautu ka'sun Kematian itu seperti air dalam gelas, dalam gelas. Wa kullun nasi syaribuhu. Semua orang pasti ingin meminum air. Sapa sing rak pinggir air. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin segala makhluk hidup dari air Mungkin tangi luru banyu bang ya Masa tangi segala kalkulator Mungkin tangi luru banyu di saya Nah Wal qabru badun Alam kubur itu bagian pintu yang terbuka Wa kullun nasi dakhiluhu Semua orang pasti akan masuk di sana Nah Kalau Tukang jenengan uang iki menangi pergantian tahun Terus sepeda telu berarti umur pulau tidak langsung sepeda telu pertanyaannya bisa piro baling Akar bagus di Allah Ini bahasa akar bagus di Allah jelas sepeda pinter sudah bolu sudah bolu ini gimana si kemping abri kadang darat ya kemping kalau sudah tiga tiga serangkap masya Allah tapi bisa piro dapat ngerti Orang-orang pasti tanya pada kamu tentang nyowo nyawa dan menuso teman temanten nonton rokok pirang puluh tahun kanjeng Nabi diwari dening kezi Allah walil min amri rabbi jawab ya iku urusane Gusti Allah Urusannya Gusti Allah Tidak tahu kapan kita mati, mati dan di mana kita mengakhiri tidak tahu La tadri nafsum bi ayi ardin tamut. La tadri nafsum bi ayi ardin tamut. Orang tidak ada yang tahu dia akan mati di tempat mana. Orang ngerti, orang ngerti. Ya Allah, ampun. Cuman kan Nabi bisa memberi answer-answer Senajan diwarai bisa dijawab itu usaha Gusti Allah kan beres. Maka Nabi ngendikan nggih ancer-ancer datang kita. Inna likulli syai'in khasadan wa khasadu ummati ma bila sittin ila sab'in. Segala sesuatu itu ada masa panennya. Panen dari usia umatku ini sekitar 60 sampai 70. Guru-guru kula maknanya umur ghalib lumrahe wong umat jeng Nabi ku ya sepidak dhuwure 70 kakak kulo guru kulo ya Pak Arif Irsyad tujuh satu ya bolak-balik potong pulau ya kisaran pitung puluh bojone Mbak Yu kula sing dajeng Bune Salamah Ma'ruf dipetik 69 Ngaji, bu, betul-betul iku ra 60 sampai puluh kakak kula kandung Ma'aroh Mahfud Ma'ruf enam dua Padahal gua mau nanti kalau yang dibeda ya. saya sakit sana, sakit sana, sakit sana ya Allah, ya Allah. Gak tahu kapan. Lah dari nafsum biaya di mana dan kapan gak tahu, gak tahu. Cuma yang Nabi kalau ngedikan, kira-kira ya sebi. Pitung puluh munggah, ya, ya alhamdulillah. Terus meja dibeda, ya Allah sing protes. Padahal ya Allah kok. وما wal ahluna illa ودائع ولا بد من أن ترد الودائع tiada lagi semua harta yang kita senang semua keluarga yang kita sayang illa wadai'u kecuali sekedar titipan-titipan semua itu milik Allah dititipke datang panjenengan ketitipan nyawa ketitipan bondo ketitipan wah ketitipan duda Jazz barang ketitipan ketitipan tok niku walaupun dan tidak bisa ditolak yauman pada suatu hari apa sing rasa ditolak anturut dawada'i'u titipan itu pasti ditarik oleh yang punya nggih nek wong Jawa muni bondo kenane lunga pangkat kenane lunga minggate barang nyawa copok tau ora copok sak wayah-wayah wong titipan kok nah untuk itu kula matur sing kenal sing lebih sering mengalami pergantian tahun baru berarti lebih dekat dengan rumah masa depan untuk itu segeralah bertobat segeralah bertobat utamanya nek wis petang puluh ojo nek wis swidak swidak wis meh kok gitu. Karena Nabi ngatas 40 harus mulai sadar. Kata Nabi bahwa man jawaza arba'ina wa huwa khairu wa ala syarrihi falyatahaz ila nar. Sing sapa wonge wis dianugrahi Gusti Allah umur petang puluh limungga, kok ngamal apike durung iso ngalahno bluboe. Falam yang lib khairuhu ala syarif Ibadahnya durung bisa ngalah no Bluboy blue bluboy Solatnya gelem ora-ora Gelem ora-ora Agak orang nekat timbang Oh, nak wong bolo tok wana iku jeneng Nabi dawuh fala tajahhas ilan nar siap-siap bayar neraka lho kata Nabi metu adake nyeneni umatnya, nek umat kula petang bulu kok durung gelem sadar ngibadah siap-siap nang neraka lho wis kepenak bintang film lagi nang jero kono tok bolo malah insyaallah mengapa Nabi ngendikan jawazul arba'ina karena usia yang diberikan oleh Allah pada jasad kita 40 tahun itu berarti sudah berjalan 2 per 3 2 per 3 tinggal berapa? tinggal sepertiga orang seminta muda sidik kok karena yang kangkong kangkong para petugas sopo mas is Israel mas is ini Israel oh jangan dia pihamba usia 63 13 tahun berjuang di Mekah umur 40 jadi Rasulullah berjuang di Mekah 13 tahun hijrah ke Madinah di sana 10 tahun berarti 40 tambah 23 bintang 63 dan mulai gerah ketika kan Nabi gerah lah kok petugas moro Assalamualaikum ya Rasulullah Waalaikumsalam Israel kok kok dengaran ke kok rumah apa <laughs> Kowe kok petugas kok incang-incang rene gak ngedek-ngedek wong Cita iron amko amqabidan. Kamu datang menjenguk orang sakit atau mau mengambil nyawaku? Oh, petugas kok merenam, <laughs> Pak Tai Zahir kok dua panane. Jitu gazairan waqabidan. Gih kula niki Tidak wong loro tapi nyangkin misan nggih. Ngono udah ngapak nolong? Ya wis wis tak perlu. Sinta Khadijah sudah limo. Lah untuk itu monggo tobat tobat tobat ingin selamat dunia akhirat harus melakukan syariat Islamiah. Nih, Pamane jeung Nabi matur ya Rasulullah, tulani ala amalin idza amiltuhu adkhalani al-jannata. Tolong tunjukkan kepada saya kanjeng Nabi sesuatu perbuatan jika saya bisa melakukan amal yang saya lakukan itu menjadi wasilah sampai di surga Allah. Oh, kayak kepengen mlebu swarga cara kene nggih Nabi kok lajeng Kanjeng Nabi dawuh an tashhada an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah atimu yakin lan lesanmu mengucapkan kalimah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul loro atine yakin membenarkan risalah kanjeng nabi dan tauhidullah لسان إقرار أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا Nek ning mantep tok tapi ora diucap no syahadatin dereng sah. Contohnya Abu Talib. Abu Talib itu membenarkan tauhidullah, membenarkan risalah Muhammadin, tapi mboten wani asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna perkara khaufan min ta'yir Quraisy. Khaufan min ta'yir Quraisy ketika dikeroyok kancane maca jawabe nek ning Quran iki kafir kabeh boten sar aku tu asyhadu an la ilaha illallah lambon almarhum sampun ini kan boten ngoten niku dua wa taqimus sholata kudu rajin salatmu almarhum sholatnya boten namung boten namung kau asar maghrib ana qabliyah ba'diyah benar sekuler aku mungkin ya padahal Bendina tetepasan kalau kita menangi diri Bendina dan berwaktu. Subhanallah wa kabeh ngono Sing hati-hati Aja nganti wani-wani Gal sholat Bahaya Biar niku wonten cah cilik Terus kanjeng Nabi Ya Rasulullah Kotnata waliti Bapak kula sedaya Nabi panjenengan kula dan mriku sifatnya jeng Nabi niku wa aja ta'ahul miskinu ajabahu ijabatan aja nek diresai wong ra duwe banget ngateake kan Nabi datang untuk bertakziah kesunatannya wong takziah itu nek wani membuka wajahnya ngalap contoh lah kancaku dulanan kau mati kapan-kapan lah petugasnya mampir belum gue ngoten lah kambing muni innalillah wa inna ilaihi kesunatan niku ini jenis takbir ngalap ibarat ngalap ngalap contoh Nek mana nggak mana jadi mana mana orang mana kalau wani buka lah ke depo alias sawanem rawani ya rawani kok ada hanya nyawang nek wani buka innalillah kan sampai Begitu kalau Nabi membuka, kan Nabi, loh kok menggeleng? Anaknya dipanggil ya wala ta'al. kini sini sini walau itu kan Benar seperti ini, hal ini bapak entah orang tahu Begitu aja Nabi ku bapakku mau sok kula ngapusi. Delok dhewe tangga ya, didelok dewi, cocok lagi Pak Anem ta ora? Begitu anak itu melihat bapaknya yang mati, fabaka buka, syadida anak itu nangis sedahsyat-dahsyatnya jerah pripun jeng nabi bapak kula itu udah urip gandeng rak mekakat kok baru mati ndak raine jadi celeng ini malah cek lah niki parang tawanan niki bapak kula nek wajib kok malah celeng jeneng pripun niki Karena nabi tangkat ya walad maka mau ya'malu abuka waktu hayati. penggautannya pak ambil jeruk popo nang tanpa penggautannya kebiasaan lah pedulung Jawa ini demangan kalau sugingan lah saat agame gitu penggautane paham dari jujur kuopo tangan dengan polosnya anak itu jawab walid tarikus sholat penggautane bapak keluar niku mboten nanti sholat ra sarung to gak ada sarung gak ada baju panjang gak ada kopiah gak ada ini tinggal berkat tok ini lumetan pulau nah terus penyandang berkat ini yang berkat yang mana Biar orang tuh orang kok orang ya jadi sarang ada itu berkat dan terus sarang sisi itu berkat berapa lah tuh orang tak tahu tahu tak tahu tiga ini wajah itu wajah ya dilatih <laughs> apa eh biar orang boloto ngono ya Allah ya tadi nanti jalan lajeng kanjeng Nabi dahus, barang kita dikapakno no kanjeng Nabi dahus, unzuru Ayuhan nas Hai, man taraka فإنه يأتي يوم القيامة كمثل الخنزير الأسود Ayah sing telah saya nanti dikikil telat telat telat telat. Ikilah akibatnya. Wong sing uripe rak belum sholat. Tenan besok dina kiamat. Tangis saka alam kubur teng jerundul dadi celeng. Untung ana kata-kata fa innahu yahti yaumal Kok mung ngeten fa innahu al-amang kan beribun kira-kira. <laughs> sekarang juga wong-wong sing ra gelem salat mati duwe jalan sing kacau keluargane ngono ngeten ya anak anake melu itu IPPNU bojone muslimat nang semalam ora gelem sholat bareng mati dadi jalan tak tahu tak bingung belum tidak peng ceng tak kacau kira-kira peng lawat cang sing korban kan anak keluargane padahal anak udah gelem Ya Allah. Lah untuk kan Nabi rejek-reng dawuh kok fa innahu ya'ti yaumal Mbok dadi jalan ning besok nek dina makan eh, lo. Artinya apa? Masih diberi waktu yang panjang. Petang puluh durung belum tepat, eh sakit. Sakit tak tepat suita, suita tepat mata itu eh. Ya masih banyak waktu untuk bertobat. Nek kepengen orang dadi ya. <laughs> ya Allah mengertikan waktu dia zakat, itu zakat beliau almarhum pasti zakat mana anak suke mantu suke ya untuk satu zakat toh, nek jarian meja sulingan atas nama bapak ibu mertua mesti katut <laughs> dari kepesna di situ nggih tatat watasu ramadan kutu usul oh beliau pasti puasa Ramadan bahkan oh nah apa itu adha ya tarwih arafah kalau kalau ya senin kemis oh itu bisa lengkap itu yang terakhir dan ini terakhir temenan nih wa tahujjal baita ini istata'ta ingin sampai masuk surga kecoba syahadat, sholat, zakat, puasa Ramadan, kudu haji, nek mampu. Jadi kan Nabi jawabannya itu wadahud jaldaika inis tatokta. Ada kata-kata nek mampu. Nek durung mampu, durung kewajiban. Contoh, duitnya lagi orang puluh, orang kewajiban. Duitnya lagi telung puluh, orang kewajiban. Makanya saya telung puluh enam berarti. Ngeten tapi aja nakal. Setane ngitik-ngitik wong medhit. duit duit satu juta umpamane. ini mau oh kowe ku tau ngaji matematika orang? ora? Ngono kok bingung. Ditepi ora satu lah. Bisane ra kudu haji gampang. Sing tuh kau ana mobil. kan kare sepuluh ngono kok kalian? kawan ada kebelakang kok nene eh, ya, ya ditimbang setan lah Cita tuku mobil sing sang pulau, jarak sepokan orang dan haji. Eh, ya, tadi itu baru enak. Itu jingga fit dunia hasanah wafil akhirat akhirati maya maya. Ana ora lepor. Ramo, ojo ojo ojo eman. Rizki ini dari kita yang mencari. Organ ini yang membuat Allah. Otak ini yang membuat Allah. Kita putar otak dan organ ini untuk mencari rezeki. Bangun kelompok wajan haji tukok nang mobilnya ya ya wafil akhirati mayek mayek gitu lantas kan Nabi mengancam mengkalahu zatun aw rahiratun walam yahujja ya eh? falyamut Yahudiyan aw Nasraniyan tak latak kata niku. Sapa sing wis mampu untuk pengorbanan haji, haji mek 36 kok orang makat-makat. Ada mobil seket dibayar ono kendaraan yang mengantarkan sampai di Saudi Arabia dengan aman orang ono bom-boman kok iji orang makat haji walam yahuja yahudi yang aw Nasraniyan besok nek mati wong iku diwar karo Yahudi karo Nas Rukun ingin tengok rukun Islam yang kelima adalah haji untuk itu adalah para barang yang dimudahkan rezeki oleh Allah cukup lipat daftar orang Yahudi <laughs> orang haji orang orang haji padahal mampu biasa teng bayar balani Yahudi karo Nasrani gara-gara wani meninggal kewajiban ha haji ngaten yang kula aturaken mungkin manfaat bismillahirrahmanirrahim subhanalladzi la yanamu subhanallah ya yamut subhanallah la yanamu ya la yamut subhanaka la nuhsi sa'alaka wa sa'alaka ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد يا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى محمد صلاة تكون ولك رضا ولحقه أتاء ولكل داء دواء ولكل إلة شفاء وتمنع عنا كل فتنة ومحنة وبلاء وتمنع عنا كل فتنة ومحنة وبلاء اللهم إنا نسألك بحق سيدنا محمد أن تجعل هذه الدار وسائر المسلمين آمنة رخية مطمئنة تجري فيها أحكامك وسنة رسولك يا حي يا قيوم يا إلهنا إلى كل شيء اللهم يا محول الأحوال حول أحوالنا إلى أحسن الحال اللهم يا محول الأحوال حول أحوالنا يا الله لا تفيق من هذا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إذا أصلحته ولا هما إذا فرجته ولا ضالا إلا هديته ولا ضالا إلا هديته ولا أهلا إلا رحمين ربنا هدانا من أزواجنا وذريتنا قرة عيون واجعلنا المتقين إماما ربنا آدنا في الدنيا حسنة وفي المقين على النار اللهم اجعل آخر كلماتنا عند إلى آجالنا قول لا إله إلا الله محمد محمد رسول الله وصلى الله على سيدنا محمد النبي الكريم والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته